بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فتح لأوليائه باب محبته وطاعته ووفقهم لطاعته وخدمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير خلقه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واتباعه اما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk berzikir mengingat Allah dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Kita berharap kepada Allah agar di dunia ini selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Sebelum kita membaca kitab Al-Hikam terlebih dahulu kita mengenal bahwa kitab Al-Hikam ini dikarang atau disusun oleh seorang waliullah yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibni Ata'illah dan beliau wafat pada tahun 709 Hijriah di Kahirah, Mesir. Kemudian kitab Al-Hikam ini merupakan salah satu daripada yang beliau karang. Hikam itu adalah kalimat jamak yang artinya kumpulan daripada hikmah. Syekh Muhammad Hayat Asindi mengatakan bahwa di dalam hikam itu ada 264 hikmah. 264 hikmah itu terkumpul di dalam satu kitab sehingga dinamai kitab itu adalah Al-Hikam. Nah, mengenai hitungan berapa hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam itu bermacam-macam para ulama menghitungnya. Ada yang mengatakan jumlah hikmah yang ada di dalam hikam itu berjumlah 264. Ada yang mengatakan 275 dan ada yang mengatakan lain pada yang demikian. Sebagaimana para ulama tidak sama pendapatnya tentang menghitung jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan lain daripada itu. Para muhibbin rahimakumullah, kemuliaan dan kehebatan kitab Al-Hikam ini sampai-sampai dikatakan oleh sebahagian ulama, lau jaza Lau jazati salatu bi syai'in ghairal Qur'an la jazat bi hikam ibni ata'illah Andai kata di dalam sembahyang itu boleh kita membaca selain Al-Qur'an. Waktu kiam, waktu berdiri, itu kan hanya Quran yang kita baca, surat Fatihah dan surah yang lain. Andai kata boleh diganti dengan yang lain, niscaya kitab hikam ini patut dijadikan penggantinya. Niscaya kitab hikam ini boleh untuk dijadikan penggantinya. Kenapa demikian? Karena kehebatannya dalam lapas susunan kata-katanya dan makna-maknanya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Para muhibbin rahimakumullah, Kitab Hikam itu satu matan yang banyak disarahkan oleh para ulama. Berpuluh-puluh macam kitab sarah hikam. Intinya adalah menguraikan seluas-luasnya apa yang terkandung di dalam hikmah per hikmah yang ada di dalam kitab hikam itu. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan kita membaca kitab hikam ini ulun kadang mengambil kepada satu kitab syarah hikam tertentu. Jadi artinya kita membaca matannya kemudian kita ambil dari beberapa syarah-syarah yang ada yang telah dikarang oleh para ulama itu. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul ula, hikmah yang pertama di dalam kitab Hikam min alamatil i'timad alal amal nuksanur raja inda wujudiz zalal Nah ini kalimat hikmah yang pertama di dalam kitab hikam itu. Min alamatil i'timad alal amal nuksanur raja inda wujudiz zalal. Artinya sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Apabila kita melakukan satu dosa, apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin, Nah, kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah. Kita merasa jauh daripada kasih sayang Allah. Itu menunjukkan bahwa kita namanya berpegang dengan amal. Orang-orang yang mulia orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah baik mereka dalam melakukan taat atau mereka sedang diuji dengan kemaksiatan harap mereka kepada Allah tetap sama. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak berpegang kepada amal. Mereka itu berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Amal itu artinya adalah harakatul jismi awil qalbi. Itu ngarannya amal. Gerak tubuh, gerak jasad atau hati. Bila bergerak awak kita nih ngarannya beramal. Nah, bila bergerak hati kita ngarannya beramal. Itu arti amal. Fa in taharraka bima fihi sawab summiya ta'atan. Wa in taharraka bima fihi iqab sumiyat maksiatan. Apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada pahalanya, itu taat apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa ngarannya maksiat jadi maksiat itu beramal juga maka kuat badan itu beramal jar orangnya penjudi kawah jadi padahal kan pak amalnya karena amal itu artinya adalah gerak badan atau gerak hati bila bapak hala ngarannya taat bila maksiat ngaran bilanya disiksa ngarannya maksiat itu arti amal. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan sawab pahala atau taat. Kita tinggalkan amal yang mendatangkan siksa yaitu maksiat. Nah, amal taat ini ada tiga. Amal taat itu ada tiga. Pertama ada amal syariat Yang kedua ada amal tarikat. Yang ketiga ada amal hakikat. Ini ketiga-tiganya adalah taat. Ketiga-tiganya adalah taat baik amal kita ini syariat, baik amal kita ini tarikat, atau amal kita itu hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala. Amal syariat untuk apa? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya li islahiz jawarih li islahil untuk membaguskan anggota tubuh kita membaguskan mata membaguskan telinga membaguskan mulut membaguskan tangan membaguskan kaki itu disebut adalah amal syariat. Kayak apa mata supaya bagus? Jangan memandang yang diharamkan Allah. Kayak apa mulut nang bagus? Jangan berkata-kata yang dilarang Allah. Kayak apa batis nang bagus? Jangan melangkah kepada jalan yang diharamkan Allah. Kayak apa tangan nang bagus? Jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang Allah Nah, membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini itu urusan amal syariat ngarannya. Wa amalut tariqah li islahil kulub Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu gunanya adalah membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong, itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan ria, itu amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki, itu urusan amal tarikat yang mengurusnya. urusnya Nah, jadi amal tarikat itu adalah gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul ahakikah li islahil arwah, sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah. Nah, membaguskan roh. Kayak apa roh kita ini supaya bagus? roh nang bagus tu nang kaya apa roh nang bagus tu roh yang mengenal Allah roh yang bagus roh yang mengenal Allah nah kayak apa supaya roh kita ini bisa mengenal Allah itu urusan amal hakikat nang maaturnya urusan amal hakikat nang menuntunnya kepada kepada demikian itu nah jadi kita tiga amal yang perlu kita laksanakan. Satu amal syariat supaya zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua amal tarikat itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga amal hakikat kita lakukan agar roh kita ini bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan. Tetapi kembali kepada tiga pokok. Tiga pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama tobat. Nah, pertama tobat. Yang kedua takwa, yang ketiga, istiqamah. Nah ini seluruh amal syariat kembali kepada tiga ini. Tobat, kemudian takwa, kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor. Membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat dimandii nah, mandi itu tobat karenanya imbah mandi hanyar dipakaiani nah dipakaiani betapi babaju bakupiah bermacam-macam pakaian nah itu adalah takwa nah kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita ngarannya istiqamah mun banu beselawar banu betilanjang tuh ada ada istiqamah ngarannya istiqamah ini selalu berpakaian artinya apa selalu menjunjung perintah Allah menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun itu istiqamah dalam keadaan susah rajin ibadah dalam keadaan kaya rajin ibadah dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sihat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun, ibadah kada tertinggal. Ini ngarannya istiqamah. Nah, tiga hal itu urusan amal syariat. Nah, kemudian amal tarikat. Banyak banget tarikat tuh amalannya tetapi intinya kembali kepada tiga. Supaya hati kita ini bagus. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tumak nina Nah ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang tiga ini. Bila yang tiga ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama ikhlas. Nah, yang kedua sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada daripada ikhlas. orang sembahyang itu bisa ikhlas. Belum tentu sidik. Belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita. Tapi hati kita di manakah? Hati kita di rumah. Itu kada jujur ngarannya. Kalau orang yang jujur mulutnya bismillahirrahmanirrahim, hatinya bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, yang ketiga tumak ninah. Tumak ninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inya itu lawan Allah non tentram lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat itu kadang membuat inya tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah ini tuh maknina. Ini urusan tarikat. Urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu pasti tentram dengan Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul ini untuk orang tarikat nah, orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah nah, jadi kalau kita sudah bertarikat lulus dalam tarikat itu pasti kita tentramnya kita dengan Allah tak kumpul lawan siapa saja kadang membuat tentram tapi begitu kita ingat Allah walaupun saurangan di hutan belantara tetap tentram hatinya nah ini sudah orang yang lulus dalam tarikah ngarannya nah yang ketiga hakikat amal hakikat hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah, kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat. Pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada tiga. Pertama murakabah. Nah, murakabah. Murakabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, merasa ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kadawani berbuat hal-hal yang kada baik karena selalu diawasi oleh Allah. Nah itu murakabah. Bila orang tuh kawak nangka itu merasa diri ini diawasi oleh Allah siang malam di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di pahumaan merasa selalu diawasi Allah. Maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Nah, musyahadah. Bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah, ngarannya makrifat lawan Tuhan. Jadi amal hakikat ini tiga, murakabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya. U'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah. Seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah itu musyahadah beribadahlah engkau melihat Allah itu musyahadah ngarannya tapi Pak Ilham takun tarah jikalau engkau belum mampu melihat Allah Pak innahu yarak Allah melihat engkau nah itu murakabah ngarannya kalau kita merasa dilihat oleh Allah siang, malam, bisukan, kemarin dimanapun merasa dilihat oleh Allah, tuh hari ini kita murakabah. Satu saat kalau kita terus-menerus demikian, kita akan musyahadah. Kita akan musyahadah. Bila musyahadah itu diberi ma'rifat ujung-ujungnya. Nah, amal hakikat itu tiga macam. Murakabah, musyahadah, ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal ada tiga. Amal syariat, yang pertama kita laksanakan amal syariat. Tobat, takwa, istiqamah. Supaya apa? Zahir tubuh kita bagus. Yang kedua, amal tarikat. Supaya hati kita baik. Dengan apa? Ikhlas, jujur, tumak nina Tentram dengan Allah. Yang ketiga, amal hakikat supaya ruh kita ini baik nah, murakabah musyahadah ma'rifat Para ulama sufi mengatakan la yasihul intiqal ila makamin hatta yuhaqqika ma qablah. Tidak sah seseorang itu berpindah ke sesuatu, ke suatu makam, ke suatu amal, ke suatu perbuatan sebelum memantapkan sebelumnya. Sebelum mantap nang pertama jangan berpindah. Nang pertama apa tugas kita? Syariat. Amal syariat. Nah, jangan hendak masuk ke amal tarikat amun ini belum mantap. Jadi apa yang harus kita mantapi terlebih dahulu? Tiga perkara. Tobat, takwa, istiqamah. Nah tiga ini diurus. Bila tiga ini kita sudah mantap, nah hanya kita naik ke amal tarikan. Pertama tobat. Jadi pengertian tobat ini jangan kita beranggapan bahwa nang batubat itu orang-orang periman nang perlu kada. Kita ini perlu kepada tobat. Jangan, ya, jangan dianggap orang nang tengah jalan itu nang harus betubat. Jangan orang-orang nang kada karuan itu kita anggap inya perlu betubat. Sebenarnya kita sendiri mesti selalu tubat. Kita tiap hari mesti tubat. Kita merasa kadang-kadang orang aja yang perlu betubat, seorang kada perlu asa baik. Nah ini nang kada mau naik kelas umuran itu aja. Kenapa? Karena bila merasa tubat orang yang perlu bertubat seorang ini asal bujur sudah. Pada tubat itu perlu setiap orang. Walaupun lain-lain bentuk tubatnya. Sebagian orang ada yang mesti tubat daripada kafir. Sebagian orang ada yang perlu tubat daripada dosa besar. Sebagian orang ada yang perlu tubat dari dosa kecil. Sebagian orang ada yang perlu tobat daripada makro, Tobat daripada khilaful aula yang kurang baik. Jadi setiap manusia dengan tingkatan apapun itu mesti tobat. Nah kita sudahlah bertobat, sudah. Dulu minum arak, sekarang ampih. Dulu penjudi, sekarang ampih. Tobat. Dulu ketujuh riba, sekarang ampih. Tobat. Dulu suka zina, sekarang ampih, sudah tobat. Nah, cuma tahukah kita tobat kita itu diterima atau kada? Nah, karena orang nang ampih itu belum tentu diterima. Intinya adalah diterima. Apakah tobat kita itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Nah ini yang kada tahu. Maka kita kada boleh naik ke suatu makam, ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama. Hanya tingkatan yang kedua. Mantap nang kedua, hanya naik ke tingkatan nang ketiga. Selama kita belum biris tingkatan syariat, kada akan bisa kita mengaji ilmu tarikat. Mengaji bisa, paham bisa, memakai pasti kada kawa. Memakai pasti kada kawa. Mau kada mau kada kawa. Tarikat belum biris, belum matang, belum selesai, kada akan bisa naik kepada hakikat. Maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat kepada kepada ma'rifat. Nah, jadi diibaratkan itu ma'rifat itu satu mutiara. Nah, mutiara andaknya mutiara itu di dalam ruangan yang halus. Muat awak ruangannya muat awak ruangan yang halus ini andaknya di sebuah kamar nah, kamar kawah jorong boleh membanam dan kamar itu andaknya dalam sebuah rumah nah, rumah ini mau naik sepeda motor kawah aja rumah nah jadi kita kada bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak bawaan ada khawatir kalau kita masih banyak bawaan kita ini masih berinting, sering banyakkan bawaan. Kalau kita bakajal ke rumah, kada kawa. Buangi. Nang kada perlu supaya kita kau masuk ke rumah. Nah, motor ditinggal. Nang mana diisi motor. Toko ditinggal. Kalau mau angkut toko ke rumah, kada kawa. Nah, kios ditinggal, kabun ditinggal, kada kada muat rumah. Nah, jadi kau masuk ke rumah hanya barang-barang tertentu. Nah, artinya apa? Syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak yang kita tinggalkan, Riba tinggalkan, pemainan tinggalkan, zina tinggalkan, semua aja tinggalkan. Kawat tuh kita masuk ke rumah. Nah, sepeda motor kawa dibawa ke rumah sepeda kawa dibawa ke rumah begitu kita hendak masuk kamar ngalih hambo sepeda motor ke kamar ngalih membawa kendaraan ke kamar itu pasal ditinggal di luar kamar bakal karasan kada kan kawa bahanjuran nah sama halnya kita ini kalau hendak masuk kepada tarikat buangi gawian-gawian yang lain-lain supaya kita muat bandak di situ. Nah, hendak masuk pulang ke hakikat halus kamarnya muat awak jam tangan gin dipacul karena kawa kacamata santok pacul juga nah, muat beti lanjang aja kawa lagi Nah, hanya kawa kita masuk ke kamar nah halus tuh untuk mengambil yang berharga yaitu mutiara atau ma'rifat Nah itu artinya kita kadakawa melangkah ke situ kalau sebelum matang nang pertama. Nah syariat ini nang dibiriskan terlebih dahulu. Cara kita berjual beli, cara kita bergaul, cara kita makan, cara kita berpandir, cara kita berpakaian sesuaikan dengan syariat. Bila kada sesuai lawan syariat, hendak ke hakikat kada bisa. Jamin kada bisa. Napanya bisa, pandirnya aja. Pandirnya aja bisa. Praktiknya kada bisa. Itu sudah hukum, ketentuan. Syariat kada mantap, kada kawan naik ke tarikat. Tarikat kada mantap, kada kawan naik ke hakikat. Nah jadi fokus kita ini adalah membaguskan dahulu syariat kita Kayak apa? Membaguskan syariat tobat. Nangka tujuh menggibah, tobat. Nangka tujuh riba, tobat. Nangka tujuh memakai pakaian haram, tobat. Imbah kita tobat itu perlu diteliti, perlu dipikirkan. Tobatku ini diterima juga kah, kadakah? selama kita belum ada ketentuan tobat ini diterima atau kada diterima hati kita masih masih kada nyaman hati kita masih kada tentram karena belum ada kepastian tobat atau kada tobat takwa kemudian ibadah sembahyang puasa segala macam Istiqamah terus menerus seperti itu. Bila tiga macam ini kawa, nah ayo ya naik kita ke amal, ke amal apa? Ke amal tarikat. Kita wajib mengusahakan syartul kabul. Kita wajib mengusahakan syarat diterima tobat kita. Diterima takwa kita. Diterima istiqamah kita itu kita wajib mengusahakan persyaratannya supaya ini diterima oleh Allah. Sembahyang contohnya. Kayak apa sembahyang itu supaya diterima oleh Allah? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, supaya sembahyang itu diterima oleh Allah, syaratnya adalah ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang bekerja beramal tanpa ilmu ditolak, tidak diterima. Jadi sembahyang kita ambil contoh amal syariat sembahyang contohnya supaya sembahyang ini diterima Allah kayak apa satu punya ilmu belajar bujur-bujur sembahyang tuh rokok kayak apa, sujud kayak apa, amun masbuk kayak apa, kada sahur membaca fatihah kayak apa caranya. Nah, bujur-bujur belajar sembahyang. Supaya sembahyang kita diterima. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas. Berhubung ini amal syariat, ikhlasnya pun ikhlas syariat. Ikhlas syariat yang kayak apa? sembahyang mengharapkan surga sembahyang karena takut lawan api neraka ikhlas menurut syariat nah, sembahyang kita mudahan masuk surga dengan itu syariat bujur ikhlas kenapa sembahyang takutan kalau pindah ke neraka mati itu ikhlas dalam syariat Jangan ada tujuan lain sembahyang. Contoh kita ambil contoh sembahyang supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, dimuliakan orang. Jangan ada sedikit pun dalam hati demikian. Ikhlas. Yang ketiga syaratnya diterima itu sembahyang atau amal-amal ibadah lainnya muwafaqatus surut wal arkan wal adab. Sembahyang kita ini sesuai syarat. Penuhi syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Adabnya apa? Orang yang mesti berudu, suci daripada hadas najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, penuhi. Bersihin najis, sucikan hadas dengan wudhu, tutup aurat, tunggu waktu sembahyang bila masuk hanyar sembahyang. Nah, itu syaratnya sudah biris. Syaratnya biris, rukunnya, rukun sembahyang. ruko kayak apa, bacaan patihahnya kayak apa, sujudnya kayak apa, sesuaikan dengan aturan. Embah itu pulang adab. Ya walaupun sembahyang ini syaratnya cukup, rukun cukup, tapi kada beradab itu bisa kada diterima. sesuaikan adabnya. Contohnya nan, contohnya sembahyang pakai pinggang Allahu Akbar nah pakai pinggang ini lawan syarat kada bertentangan lawan rukun kada bertentangan tapi adab bertentangan Allah kada menerima sembahyang kayak ini harap tinggi Tuhan sembahyang kayak itu Allahu Akbar nah jadi adab sembahyang termasuk nang sunat-sunat dalam sembahyang dilaksanakan yang keempat ada mubtilat wal mukrihat wal makruhat tidak ada yang membatalkan dan yang dibenci Allah sembahyang atau ibadah kadang dan membatalkan kadang-kadang dibenci Tuhan kita gawi semua anang sunat jauhi nang makruhnya yang kelima al halal fi ma yata'allaqu bih halal pada sesuatu yang berhubungan dengannya nah pada berhubungan makan minum untuk tenaga pakaian tempat itu mesti halal. Rasulullah bersabda, "Man akala luqmatan min haram lam tuqbal minhu salatu arba'in lailah." Orang yang makan satu suap, satu suap daripada makanan yang haram tidak diterima sembahyang 40 malam. Sasuap tuh kita makan nang haram empat puluh malam sembahyang kita ditolak Allah. Sepiring berapa suap? Hmm. Nah, ini urusan amal syariat. Pakaian kita mesti halal. Rasulullah SAW bersabda manis sauban bi asri darahim bisamanihi dirhamun haram lam yakbalillah salatahu ma dama alaih min syai barang siapa nukar pakaian 10 dirham satu dirham ada yang haram kada Allah terima sembahyangnya selama itu masih ada nah jadi kalau amal syariat ini kita biriskan dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah. Nah, hanya kita melangkah, melangkah ke amal, ke amal hak tarikah. Hanya ke amal tarikah. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Atta'illah tadi mengatakan termasuk tanda orang yang berpegang dengan amal kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya. Nah sekarang kita tadi beramal Tobat sudah kita laksanakan Syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan Takwa sekarang ini kita laksanakan Istiqamah kita laksanakan jangan sekali-kali kita berpegang, kita condong, kita gembira dengan tobat, takwa, dan istiqamah itu. Jangan sekali-kali kita berpegang, jangan sekali-kali kita bersandar, jangan merasa gembira dengan tobat, takwa, dan istiqamah tadi. Kenapa sebabnya? Karena takwa, tobat, istiqamah itu bagian amal syariat tuh itu kada akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada perlu kita gembira dengan itu. Lalu apa yang kita gembirakan? Yang kita banggakan, yang kita gembirakan itu adalah rahmat Allah nang datang kepada kita sehingga kita bisa tobat, bisa takwa, bisa istiqamah. Nah, rahmat Allah ini nang kita gembirakan, bukan takwanya. Nah, bila kita menggembirakan dengan takwa yang kita lakukan, ngarannya berpegang dengan amal. Bila orang berpegang lawan amal itu, lawan Tuhan turun naik. Bila banyak maksiat asa jauh lawan Tuhan. Bila berbuat taat asa parak lawan Tuhan. Pada Tuhan tuh ada berjauh berparak sebenarnya. Nah di situ kelemahan tauhid kita. Kenapa kita bila berbuat maksiat asa jauh lawan Tuhan? Berbuat taat asa parak lawan Tuhan. Karena kita berpegang lawan amal. Jangan kita berpegang dengan rahmat Allah. Apapun keadaan kita selalu dekat dengan Allah Baik dalam maksiat kita dekat dengan Allah. Waktu taat dekat lawan Allah karena kita berpegang lawan Allahnya bukan dengan amal kitanya. Nah, nah ini min alamatil i'timad alal amal nuksanur raja inda wujudi zalal. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi." Seseorang kamu ujar Nabi selamanya tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Nah, buat apa kita berpegang lawan amal? Buat apa kita gembira dengan tobat? Gembira dengan takwa? Gembira dengan sembahyang? Nah, apa gembira akan? Itu kadang membawa ke surga, ujar Nabi kita. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Aku pun ya Nabi, amalku kada bisa masukkan aku ke surga illa ayyatagammadani Allah birahmati kecuali Allah yang meliputkan aku dengan rahmatnya nah rahmatnya ini yang kita gembirakan oh kita gembira kita suka tobat sebab Allah memberikan rahmat kepada aku bukan dengan tobatnya kita gembira tapi dengan rahmat yang diberikan Allah kepada kita nah itu yang kita pegang bila kita memegang rahmat Allah kita kadang akan berubah dengan Allah dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Nah inilah inti daripada yang dimaksud dalam hikmah yang pertama Imam Ahmad Ibnu Atta'illah min alamatil i'timad alal amal nuksanur raja inda wujudiz zalal. Tanda orang yang berpegang dengan amal kurang berharap rasa jauh bila mana dia maksiat kepada Allah padahal kada boleh itu jadi kita dalam taat dekat dengan Tuhan kita waktu maksiat pun jangan merasa jauh lawan Tuhan tetap dekat dengan Tuhan karena maksiat taat itu adalah bagian daripada amal amal kada perlu kita kita pegang yang kita pegang adalah Allah rahmatnya dan anugerahnya nah kemudian sesudah itu al hikmatus saniyah hikmah yang kedua daripada Imam Ahmad ibnu tu iradatu tajrid ma'a ikamatillah iya bil asbab minasyahwatil khafiyah wa kal asbab ma'a ikamatillah iyyaka bit tajrid inhitatun anil